Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang tata cara ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan menerangkan tentang materi ini dalam dua hari dan untuk hari ini Kita akan berbicara tentang Pengertian haji Keutamaan haji Syarat-syarat Wajib haji Rukun-rukun haji Kewajiban-kewajiban haji Hal-hal yang disunahkan Dan juga perkara-perkara yang dilarang Ketika seseorang dalam keadaan ihram Al-Hajj secara bahasa adalah Al-Qasdu Haji secara bahasa Maksudnya adalah Bermaksud Al-Qasdu yaitu bermaksud Dan jadi maksud dengan haji Secara istilah syariat Agama adalah bermaksud ke rumah Allah Swt, yaitu ke Ka'bah dengan maksud untuk melaksanakan manasik di tempat yang khusus di waktu yang khusus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah pengertian haji secara bahasa maupun secara istilah Dan ibadah haji ini Adalah termasuk Arkanul Islam Termasuk rukun-rukun Islam Yang memiliki kedudukan yang tinggi Di dalam agama kita Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bunyal Islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima perkara syahadati an la ilaha illallah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah wa iqamis salah dan mendirikan salat wa ita'iz zakah dan membayar zakat wal hajj dan juga haji wa shaumi ramadan dan juga puasa di bulan Ramadan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Umar ibn Khattab radhiallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang beberapa perkara dan saat itu Rasulullah sallam dalam keadaan bermajelis bersama para sahabat. Kemudian laki-laki tersebut yang hakikatnya dia adalah malaikat Jibril bertanya tentang beberapa perkara di antaranya adalah ucapan beliau ya Muhammad akhbirni anil Islam wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Qal an tashhada ilaha illallah al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila Islam kata beliau adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan salat membayar zakat berpuasa Ramadan dan engkau menunaikan ibadah haji apabila engkau mampu untuk datang ke sana ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-hajj atau ibadah haji ini adalah termasuk arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Dan hukum menunaikannya adalah wajib bagi orang yang mampu untuk ke sana. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin dan wajib bagi manusia untuk melakukan ibadah haji lillah bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu untuk ke sana dan barang siapa yang kufur mengingkari maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari seluruh alam semesta Firman Allah Walillahi alan nas Alan nas Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita Artinya wajib atas manusia Wajib atas manusia Menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum Menunaikan ibadah haji ini bagi orang yang sudah terpenuhi syarat wajibnya adalah wajib dan wajib dilakukan sekali di dalam seumur hidup. Adapun haji yang kedua dan ketiga dan seterusnya maka ini hukumnya sunnah dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju marratan wahidah faman zada fahuwa tatawwu Ibadah haji itu dilakukan sekali dan barang siapa yang menambah maka itu adalah dianjurkan. Barang siapa yang menambah maka itu dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, "Ya ayuhan nas, qad furidha 'alaikumul hajju fahujju." Wahai manusia Telah diwajibkan bagi kalian Ibadah haji Maka andalah kalian menunaikan ibadah haji Sabda beliau Qad furidha alaikum Artinya Qad kutiba alaikum Yaitu telah diwajibkan atas kalian Menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah haji ini Hukumnya wajib bukan sesuatu yang sunnah Dia adalah termasuk sesuatu yang wajib Di antara kewajiban-kewajiban agama Bagi orang yang sudah terpenuhi Syarat-syarat wajib pada dirinya Ibadah haji ini Telah diwajibkan atas umat Islam Pada tahun 9 Hijriah Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama' dan Rasulullah SAW melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Apabila seseorang sudah terpenuhi syarat wajibnya, maka dia diharuskan untuk bersegera melakukan ibadah haji ini dan tidak boleh dia menunda-nunda dan juga mengakhirkan tanpa ada udur. Rasulullah SAW bersabda memerintahkan kepada umat Islam untuk bersegera menunaikan ibadah haji ini dengan ucapan beliau ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu hendaklah kalian bersegera untuk menunaikan ibadah haji karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Hadis ini Hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan syarat atau syarat-syarat diwajibkannya haji bagi seseorang baik laki-laki maupun wanita ada lima Apabila lima perkara ini terpenuhi pada diri seseorang Maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji Dan apabila tidak ada salah satu di antara lima syarat ini Maka tidak wajib baginya untuk melakukan ibadah haji tersebut Yang pertama adalah al-Islam Yaitu beragama Islam Orang yang masih kafir atau musyrik Maka tidak wajib atasnya untuk melakukan ibadah haji Sampai dia masuk Islam dengan bersyahadat Dan sampai terpenuhi syarat wajibnya Dan seandainya dia memaksa dirinya Untuk melakukan ibadah ini sementara dia dalam keadaan kafir maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura dan kami datangi apa yang telah mereka lakukan yaitu dilakukan oleh orang-orang kafir dari amalan-amalan mereka maka kami jadikan amalan-amalan tersebut debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima amalan dari orang yang kafir. Meskipun dia bersedekah, berinfak, memberi makan orang yang miskin atau mengasuh anak yatim, maka tidak diterima amalan tersebut dari orang yang kafir sampai dia masuk Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak memiliki akal seperti orang yang gila misalnya, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini. Dan apabila dia memaksa dan melakukan ibadah haji ini dalam keadaan seperti itu maka hajinya tidak sah karena dia tidak memiliki akal dan orang yang tidak memiliki akal maka dia tidak bisa berniat untuk melakukan ibadah haji ini Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalathah pena itu diangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah anil majnun hatta yaqil. Diangkat pena dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Diangkat pena dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara syarat wajib untuk melakukan ibadah haji ini adalah berakal. Kemudian yang ketiga, di antara syarat wajib haji adalah sudah dewasa. Seorang anak yang belum dewasa maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji dan apabila dia melakukan ibadah haji sementara dia belum dewasa maka haji tersebut sah apabila terpenuhi rukun dan juga kewajibannya namun haji yang dilakukan ketika seseorang belum dewasa maka haji tersebut tidak menggugurkan kewajiban dia Artinya apa? Seandainya dia nanti sudah dewasa Dan terpenuhi syarat wajibnya Maka dia masih berkewajiban Untuk melakukan Ibadah haji kembali Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Ayu masabiyin Hajja bihi ahluhu Sabiyan Thumma adraka Fa'alai hajjatul rajul Anak kecil mana saja yang melakukan ibadah haji atau dihajikan oleh keluarganya dalam keadaan dia masih kecil artinya belum dewasa kemudian dia dewasa maka wajib baginya untuk melakukan haji orang yang sudah dewasa menunjukkan bahwasanya anak kecil apabila dia menunaikan ibadah haji ini dalam keadaan belum dewasa maka hajinya sah tetapi haji yang dia lakukan Tidak menggugurkan kewajiban dia Apabila dia sudah dewasa Dan terpenuhi syarat wajibnya Maka dia berkewajiban Untuk melakukan ibadah haji kembali Dan ciri kedewasaan Ada tiga Apabila seorang anak Terdapat dalam dirinya Salah satu dari ciri kedewasaan ini maka dia sudah dianggap dewasa. Yang pertama berumur 15 tahun. Apabila sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah dianggap dewasa. Sebagian sahabat Rasulullah SAW ada yang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin ikut berperang. Dan saat itu umurnya masih 14 tahun dan ditolak oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak diizinkan untuk berperang. Setahun kemudian, ketika terjadi peperangan kembali dan umurnya sudah 15 tahun dan meminta izin kepada Rasulullah SAW, maka diterima oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya di antara ciri kedewasaan adalah seseorang sudah berumur 15 tahun baik laki-laki maupun wanita. Kemudian ciri yang kedua adalah sudah keluar air mani. Baik dalam keadaan tidur atau mimpi maupun dalam keadaan bangun. Apabila sudah keluar air mani baik laki-laki maupun wanita maka dia sudah dianggap dewasa. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat pena dari tiga golongan di antaranya adalah anis sabi hatta yahtalim diangkat dari seorang anak sampai dia ihtilam dan makna dari ihtilam adalah sudah mimpi basah kemudian ciri yang ketiga adalah keluar rambut kemaluan apabila sudah keluar meskipun dia belum berumur 15 tahun atau belum keluar air mani tapi kalau sudah keluar rambut kemaluan baik laki-laki maupun wanita maka dia sudah dianggap dewasa karena dahulu Rasulullah SAW ketika menghukum Bani Quraidah Bani Quraidah ini adalah salah satu kabilah besar yang ada di kota Madinah ini yang mereka berkhianat kepada kaum muslimin saat perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Maka setelah perang mereka dihukum bagi laki-laki semuanya dihukum mati. Dan jumlahnya saat itu sekitar 300 orang. Bagaimana cara mengetahuinya? Bahwasanya mereka sudah dewasa atau tidak? Terutama bagi orang-orang Yahudi saat itu yang masih muda. Mereka menggunakan cara yaitu dengan rambut kemaluan ini. Apabila sudah tumbuh maka dianggap dewasa dan apabila belum maka dianggap belum dewasa menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah termasuk ciri-ciri kedewasaan. Bagi wanita maka ditambah satu ciri yaitu sudah datang haid. Apabila sudah datang meskipun belum berumur 15 tahun atau belum keluar air mani atau belum keluar rambut kemaluan tapi kalau sudah haid maka dia sudah dianggap dewasa dan berlaku baginya hukum-hukum wanita yang sudah dewasa Di antaranya adalah harus Sholat lima waktu Demikian pula harus menutup Auratnya Ini adalah Ciri-ciri kedewasaan Kemudian syarat yang keempat Di antara Syarat-syarat wajib haji Adalah al-hurriyah yaitu seseorang dalam keadaan merdeka artinya bukan sebagai seorang budak atau hamba sahaya seorang budak meskipun dia adalah orang Islam dan sudah dewasa dan juga berakal tapi kalau dia adalah seorang budak maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini dan apabila dia melakukan Sedangkan dia masih dalam keadaan sebagai seorang budak Maka haji tersebut sah Dan dia mendapatkan pahala Akan tetapi Tidak menggugurkan kewajiban Karena Rasulullah SAW bersabda Ayyuma abdin Hajja ahluhu Thumma u'tiqa Fa'alail hajj budak mana saja, hamba sahaya mana saja yang melakukan haji sedangkan dia dalam keadaan sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba sahaya kemudian dia dimerdekakan, dibebaskan maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji kembali menunjukkan bahwasanya haji dari seorang hamba sahaya hukumnya sah akan tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dia Artinya seandainya dia nanti dibebaskan Dimerdekakan Dan dia terpenuhi syarat wajibnya Maka Dia harus menunaikan Ibadah haji kembali Syarat yang kelima Adalah al-istita'ah Atau al-qudrah Yang artinya adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala berfirman Walillahi alan nas Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila Wajib bagi manusia Untuk melakukan ibadah haji Untuk Allah Bagi orang yang mampu untuk ke sana Menunjukkan bahwasanya kewajiban ini Adalah bagi orang Yang mampu untuk menuju Baitullah Dan kemampuan di sini Mencakup Dua kemampuan yang pertama adalah kemampuan harta yang dia gunakan untuk bekal dan juga untuk naik kendaraan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan fisik. Seorang yang memiliki kemampuan fisik akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan harta maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Orang yang memiliki kemampuan fisik Kuat, sehat Tapi tidak memiliki harta Yang cukup bagi dia Baik bekal maupun untuk naik kendaraan Dan juga cukup Untuk menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi Dari semenjak dia tinggalkan Sampai dia pulang kembali Maka orang yang seperti ini tidak wajib Sebaliknya Orang yang memiliki kemampuan harta Sementara dia tidak memiliki Kemampuan fisik Dan ketidakmampuan fisik di sini Adalah ketidakmampuan Yang selama-lamanya Seperti orang yang tidak mampu secara fisik Karena sudah tua renta atau karena sudah sakit dengan sakit yang parah yang menurut dokter yang terpercaya sakit tersebut tidak akan sembuh. Maka dalam keadaan seperti ini orang tersebut karena dia memiliki harta maka dia mewakilkan kepada orang lain. Dia memiliki harta, kemampuan akan tapi fisik Sudah tidak diharapkan Seperti orang yang sudah tua renta Tidak mampu untuk pergi Ke tempat yang jauh Dan juga orang yang sakit Yang tidak diharapkan kesembuhannya Maka dalam keadaan seperti ini Dia mewakilkan Kepada orang lain Seorang wanita Di zaman Rasulullah SAW pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadihi fil hajj qad adrakat abi syaikhan kabira la yastati'u ala rahilah la yathbud ala rahilah seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya ya Rasulullah sesungguhnya kewajiban haji telah menemui bapak saya dalam keadaan dia sudah tua. Artinya setelah tua baru dia memiliki kemampuan. La yathbutu al rahilah. Sementara dia tidak mampu untuk menetap atau tidak mampu untuk naik kendaraan. Afa ahujju anhu Bolehkah aku menghajikan untuk dia? Maka Rasulullah SAW mengatakan Hujji anhu Hendaklah engkau wahai wanita Menghajikan untuk bapakmu Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Menunjukkan yang pertama Bolehnya yang dinamakan dengan badal haji yaitu seseorang mewakili orang lain untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua menunjukkan bolehnya seorang wanita menghajikan laki-laki. Karena di sini wanita tersebut ingin menghajikan bapaknya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita boleh menunaikan ibadah haji atau boleh mewakili seorang laki-laki. Di dalam hadis yang lain, seorang wanita juga pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Inna ummi nazarat an famatat qabla an tahuj. Afa ahujju anha Sesungguhnya ibuku dahulu pernah bernadar Untuk menunaikan ibadah haji Kemudian dia meninggal Sebelum menunaikan nadarnya Maka bolehkah aku menghajikan untuk dia Maka Rasulullah SAW mengatakan Hujji anha Berhajilah untuknya Ara'aiti Lau kana ala ummiki dainun Akunti qadiyatah Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut Apa pendapatmu wahai wanita Apabila ibumu Memiliki hutang Apakah engkau akan membayarkannya Qalat na'am Iya ya Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Faqadullah alladhi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa maka Rasulullah SAW mengatakan maka hendaklah engkau tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala itu nadar ibumu karena sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk kita tunaikan jadi kalau hutang kepada manusia wajib kita tunaikan Maka hak Allah SWT lebih berhak untuk kita tunaikan Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh seseorang Yang pertama Menghajikan orang lain Kemudian yang kedua Bolehnya seseorang menghajikan orang yang sudah meninggal dan hadis yang pertama tadi menunjukkan bolehnya seseorang menghajikan orang yang masih hidup dengan syarat orang yang masih hidup, yang masih hidup tersebut sudah tidak mampu lagi untuk datang ke sini. Sebabnya diantaranya karena sudah tua seperti dalam hadis sudah tua rentah dan tidak mungkin ke sini atau disebabkan karena sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Dan diantara makna kemampuan bagi seorang wanita adalah memiliki mahram. Seorang wanita dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji ini apabila dia memiliki mahram dan seorang wanita yang tidak memiliki mahram maka kewajiban haji ini gugur seandainya wanita tersebut meninggal dan tidak melakukan ibadah haji karena syarat mahram ini tidak dia miliki maka dia mendapatkan udur dan tidak berdosa dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram tidak boleh seorang wanita safar bepergian kecuali bersama mahramnya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah inni uridu an akhruj fi jaisi kada wa kada wa mar'ati turidul hajj Ya Rasulullah Sesungguhnya aku ingin keluar Mengikuti perang ini dan perang itu Sedangkan istriku Ingin menunaikan ibadah haji Artinya dia bertanya Kepada Rasulullah SAW Saya keluar berperang berjihad Atau menemani istriku maka Rasulullah SAW mengatakan Ukhruj ma'aha Hendaklah engkau keluar Bersama istrimu Para ulama mengatakan Ini menunjukkan bahasa yang diantara Adab seorang wanita Dalam bersafar Dalam bepergian jauh Adalah tidak bepergian jauh Kecuali bersama mahrumnya Baik untuk urusan dunia seperti silaturahmi atau berdagang atau urusan dunia yang lain atau dengan maksud ibadah seperti untuk haji, umrah maka dia tidak boleh safar bepergian kecuali bersama mahram dan jadi masuk dengan mahram adalah suami dari seorang wanita dan juga setiap orang yang diharamkan untuk menikah dengannya dengan pengharaman yang selama-lamanya disebabkan karena pernikahan atau karena sebab yang lain. Seperti contohnya seorang bapak, seorang kakek, paman dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, saudara laki-laki anak laki-laki, cucu laki-laki, menantu laki-laki, mertua laki-laki, maka ini semua adalah termasuk mahram. Dan mahram bagi seorang wanita banyak. Jumlahnya ada 19. Apabila tidak ada salah satu dari 19 tersebut, maka dia mendapatkan udur Artinya gugur kewajibannya Untuk melakukan ibadah haji ini Dan apabila dia memaksa diri Untuk melakukan ibadah haji Sedangkan dia tidak memiliki mahram Maka para ulama mengatakan Haji yang dia lakukan sah Apabila terpenuhi rukun-rukun dan juga kewajibannya akan tetapi dia sudah melanggar sabda Nabi SAW yang melarang seseorang wanita untuk melakukan safar tanpa mahram. Dan apabila sudah terjadi sementara dia tidak tahu dan sudah sampai ke sini, maka adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar dan berjanji untuk tidak melakukan hal ini kembali di masa yang akan datang. Ini adalah berkaitan dengan syarat-syarat wajib haji yang jumlahnya ada lima. Apabila terpenuhi kelima syarat ini, maka seseorang sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Dan keutamaan melakukan ibadah haji ini besar. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Al-Hajjul Mabrur Laisa lahu jaza'un illal jannah Haji yang mabrur Tidak memiliki balasan dari Allah SWT Kecuali surga Orang yang melakukan ibadah haji ini Dan hajinya adalah haji yang mabrur Yang diterima oleh Allah SWT maka dibalas dengan surga oleh Allah swt. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuk, raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang melakukan haji Kemudian dia tidak melakukan rafath Dan jadi masuk dengan rafath Ada yang mengatakan Ucapan-ucapan Dan juga tindakan-tindakan Yang tidak senonoh Barang siapa yang melakukan haji Kemudian dia tidak melakukan rafath Ini menunjukkan Banyak seorang jamaah baik laki-laki maupun wanita harus menjaga ucapannya. Jangan sampai dia terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Karena ini adalah masuk di dalam kalimat ar-rafath. Barang siapa yang melakukan ibadah haji Kemudian dia tidak rafath Walam yafsuk Dan tidak melakukan kefasikan dan makna kefasikan adalah kemaksiatan Baik kemaksiatan mata Kemaksiatan lisan Kemaksiatan telinga Barang siapa yang melakukan ibadah haji Tidak rafath Dan tidak bermaksiat ka yaumin Waladatuh ummuh Maka dia akan kembali Seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya Kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya Artinya bersih Dari semua dosa Syaratnya Melakukan ibadah haji ini Dengan menjauhi rofath Dan juga menjauhi kemaksiatan Oleh karena itu hendaklah seorang muslim dan juga muslimah Bersungguh-sungguh dan Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di awal Dan jalan kita masih panjang Kita perbaiki Dan kita jauhi Rofath dan juga kemaksiatan ini Di masa yang akan datang Dengan harapan Allah SWT menerima ibadah haji kita Dan mengampuni dosa kita semua Dan haji yang mabrur Atau haji yang diterima oleh Allah SWT ini adalah haji yang terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah haji yang ikhlas. Haji yang ikhlas dilakukan karena mengharap, mengharap pahala dan juga keriduan Allah Subhanahu wa taala. Adapun haji yang dilakukan karena mengharap, mengharap pahala manusia atau sanjungan manusia atau hanya ingin meninggikan derajatnya dengan dikatakan sebagai Pak Haji atau seorang Bu Haji atau seorang Kiai Haji maka ibadah haji yang seperti ini ditakutkan tidak diterima oleh Allah Swt. Allah hanya menerima sebuah ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah mengharap pahala dan keridhaan Allah swt. Allah swt. berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan Tidak butuh dengan sekutu Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Yang dia menyekutukan aku Di dalam amalan tersebut Artinya mengharapkan pahala dari Allah Dan juga mengharapkan pahala dari selain Allah SWT Maka akibatnya Taraktuhu wa syirkahu maka aku akan meninggalkan dia dan juga meninggalkan kesyirikannya para ulama mengatakan maksud ditinggalkan di sini Allah Subhanahu wa tidak akan memberikan pahala atas amalan yang dia lakukan dan tentunya ini adalah sebuah kerugian seorang datang jauh-jauh dari negaranya bertahun-tahun menunggu dan bertahun-tahun mengumpulkan uang serial demi serial, satu rupiah demi satu rupiah, kemudian mengorbankan tenaganya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia rusak haji yang mulia ini dengan niat yang tidak baik, maka tentunya ini adalah sebuah kerugian yang besar. Oleh karena itu seorang jamaah hendaklah memperhatikan hatinya dan apabila ada was-was dan gangguan dari syaitan yang mengajak kita untuk riak sum'ah ujub dengan dirinya maka segera kita jauhi dan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan tersebut dengan mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim dan juga berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Dan seandainya dia membaca doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berisi tentang berlindung dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar, tentunya ini adalah lebih baik. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam Ya Allah aku berlindung kepadamu dari menyekutukan dirimu sedangkan aku tahu sedangkan aku menyadari wa astaghfiruka lima la alam dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Ini kalau kita baca insyaallah akan hilang dari hati kita perasaan riya, sum'ah dan juga ujub yang sering hadir di dalam hati kita. Jadi yang penting ketika datang was-was tersebut, bisikan-bisikan tersebut Jangan kita biarkan begitu saja Kita lawan Kita berlindung kepada Allah Dan berdoa kepada Allah SWT Semoga dijaga keikhlasan kita Dan untuk membiasakan ikhlas Para ulama telah memberikan beberapa cara Di antaranya adalah membiasakan untuk menyembunyikan amal soleh kita Sebagaimana kita berusaha untuk menyembunyikan dosa-dosa kita Selama amal soleh tersebut Masih bisa kita sembunyikan Dan tidak didengar Ataupun dilihat oleh orang lain Maka kita sembunyikan Membaca Al-Quran Atau sholat malam Bersadaqah Selama masih kita Bisa sembunyikan, kita sembunyikan Sebagian salaf dahulu, pendahulu kita Ada di antara mereka Yang berpuasa selama 20 tahun Dan tidak ada satupun di antara keluarganya Yang mengetahui bahwasanya dia berpuasa Selama 20 tahun berpuasa Dan tidak ada yang tahu bahwasanya beliau berpuasa Di Madinah di zaman dahulu adalah salah seorang keturunan Rasulullah SAW yaitu Zainal Abidin putra dari Ali bin Abi Thalib beliau adalah termasuk ulama orang yang soleh di masa hidup beliau sering ditemukan di depan rumah orang-orang yang miskin makanan di pagi hari di depan pintu mereka atau di depan jendela mereka dan mereka tidak tahu siapa yang mengirimkan makanan tersebut kepada mereka mereka mengetahui setelah meninggalnya Zainal Abidin ini setelah meninggalnya Zainal Abidin setelah meninggal Zainal Abidin setelah itu tidak mereka temukan makanan di depan rumah-rumah mereka Baru setelah itu mereka mengetahui bahasanya Yang selama ini mengirim makanan kepada mereka Adalah Zainal Abidin Zainal Abidin ini adalah putra dari Hussein Putra dari Hussein bin Ali Jadi beliau adalah Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Ini adalah contoh dari para pendahulu kita bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Oleh karena itu kita latih. Kita latih mulai dari sekarang untuk menyembunyikan amalan ini. Kita ke Raudhah atau kita sudah mencium Hajar Aswad atau kita sudah melakukan ini, melakukan itu, biarlah yang mengetahui hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Atau kita sudah khatam Quran selama di Madinah atau sudah khatam Quran berapa kali di Mekah Biarlah yang mengetahui hanya kita dengan Allah SWT Yang demikian itu untuk melatih diri kita Ikhlas di dalam melakukan amal soleh Kemudian yang selanjutnya Di antara syarat untuk diterima amal soleh kita Atau ibadah haji kita Adalah sesuainya ibadah haji kita Dengan sunnah Rasulullah SAW itu sesuainya ibadah haji kita Sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW Beliau SAW pernah mengatakan Lita'kudhu anni manasikakum Hendaklah kalian mengambil dariku Manasik haji kalian Beliau memerintahkan pada ucapan beliau ini Memerintahkan kita semua Untuk mengambil cara ibadah haji ini Dari Rasulullah SAW oleh karena itu Sebelum kita menunaikan ibadah umrah Dan juga haji yang nanti akan kita lakukan Maka hendaknya Kita berusaha untuk Membekali Diri kita dengan ilmu Bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah ini Dengan cara membaca Buku-buku yang memang Baik di dalam masalah ini Dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini dan juga jangan kalah, tidak kalah penting Jangan kita malu untuk bertanya Dan kita menyadari bahwasanya ibadah haji ini Adalah ibadah yang jarang Dan mungkin hanya sekali kita lakukan Tidak seperti sholat lima waktu Oleh karena itu Tidak dengan mudah seseorang bisa memahaminya oleh karena itu seringlah kita mengulang-ulang mendengar, membaca dan juga jangan kita malu untuk bertanya. Karena sering kejadian seseorang malu untuk bertanya, kemudian setelah kejadian dia baru bertanya, ternyata dia telah melakukan sesuatu yang fatal. Sesuatu yang fatal yang intinya adalah penyesalan. Oleh karena itu sekali lagi Saya nasihatkan kepada jamaah sekalian Alhamdulillah Negara ini yaitu kerajaan Saudi Arabia Sudah menyediakan berbagai fasilitas Untuk jamaah di semuanya Mulai dari pengarahan di Masjid Nabawi Dan juga pembagian buku Mulai dari bandara Dan juga pos-pos di sekitar masjid Demikian pula Nanti ketika Bapak Ibu sekalian mau menuju ke Mekah itu di Mikot juga ada pembagian buku Demikian pula nanti kalau sudah sampai Di Mekah Itu nanti insya Allah juga akan, akan ada Kajian-kajian Yang akan disampaikan oleh Para masyayikh Para syekh-syekh Yang akan diterjemahkan oleh Mahasiswa-mahasiswa Ini kalau bisa kita ikuti Kemudian Cara Rasulullah SAW atau amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menunaikan ibadah haji ini terbagi menjadi tiga sesuai dengan tingkat kepentingannya. Ada amalan yang sangat penting yang merupakan kewajiban haji yang apabila ditinggalkan baik dengan sengaja atau tidak sengaja maka hajinya tidak sah dan ini yang dinamakan dengan rukun-rukun haji ini harus kita perhatikan di sana ada amalan-amalan yang merupakan kewajiban haji yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka haji kita tidak sah dan ini jumlahnya ada empat. Kemudian amalan atau golongan yang kedua dari amalan-amalan tersebut yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban haji. Yaitu amalan yang wajib dilakukan tapi kalau ditinggalkan sengaja atau tidak maka masih ada gantinya yaitu dengan membayar dam apa itu dam? Yaitu menyembelih seekor kambing Disembelih di tanah haram yang ada di Mekah Dan dibagikan untuk fakir miskin yang ada di sana Dan tidak boleh dia sedikit pun mengambil dari daging tersebut Ini yang dinamakan dengan kewajiban Bedanya dengan rukun Kalau rukun apabila ditinggalkan tidak ada gantinya kecuali harus dilakukan amalan tersebut Seperti wukuf di Arafah Kalau ditinggalkan, sudah Berarti tahun tersebut dia tidak melakukan haji Dan tidak bisa diganti Meskipun dia menyembelih seribu ekor ontak Adapun kewajiban haji Hukumnya adalah wajib Tapi apabila ditinggalkan Masih ada gantinya yaitu dengan membayar dam dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Disembelih di tanah haram yang ada di Mekah, kemudian dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di sana dan tidak boleh sedikit pun kita mengambil dari daging tersebut. Dan jumlah kewajiban haji ini ada tujuh. Jumlah kewajiban haji ada tujuh. Kemudian golongan yang ketiga dari amalan-amalan tersebut Atau peringkat yang ketiga yang dinamakan dengan mustahabbat yaitu perkara-perkara yang mustahab yang disunahkan yang dianjurkan dan ini apabila dilakukan maka kita mendapatkan pahala apabila kita tinggalkan maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya haji yang kita lakukan nah ini seorang jamaah hendaknya mengetahui jadi dia bisa mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Kita mulai dengan rukun-rukun haji. Yaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan dan apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja haji yang dia lakukan tidak sah. Jumlahnya ada empat Yang pertama adalah niat Atau dinamakan dengan ihram yaitu niat masuk di dalam umroh atau haji. Maka ini adalah termasuk rukun. Kalau seseorang melakukan tawaf, sa'i dan seterusnya, tetapi dia tidak punya niat untuk melakukan umrah atau haji, maka umrah dan haji tersebut tidak sah. Apa yang dia lakukan itu tidak dianggap umrah ataupun haji. Rasulullah SAW bersabda Innamal a'malu bin niyat Sungguhnya amalan Itu amal soleh Itu dengan niat Amal soleh yang tidak ada niatnya Maka amalan tersebut Tidak diterima oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Adalah tawaf ifadah Tawaf ifadah atau tawaf haji atau tawaf ziarah ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf yaitu tawaf ifadah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kuno yaitu Ka'bah. Jadi tawaf yang kita lakukan Ada tiga macam Ada tawaf yang, yang merupakan rukun Ada tawaf yang merupakan kewajiban Dan ada tawaf yang hukumnya sunnah Tawaf yang merupakan rukun adalah tawaf ifadah ini Yaitu tawaf haji Tawaf yang merupakan kewajiban adalah tawaf wada. Adapun tawaf yang sunnah adalah tawaf yang kita lakukan yang hukumnya sunnah, bukan merupakan rukun haji ataupun umrah dan bukan merupakan kewajiban haji maupun umrah. Yaitu tawaf yang kita lakukan ketika dalam keadaan lapang. Kemudian kita ingin melakukan tawaf mengitari Ka'bah tujuh kali Maka ini adalah tawaf yang sunnah Yang kita akan mendapatkan pahala Di dalam sebuah disebutkan Barang siapa yang tawaf selama tujuh kali Artinya mengitari Ka'bah selama tujuh kali Maka dia seperti orang yang membebaskan budak Menunjukkan tentang keutamaan Melakukan tawaf Tawaf ifadah ini termasuk rukun Kemudian yang ketiga adalah sa'i haji Sa'i haji Ini juga termasuk rukun haji Rasulullah SAW bersabda Is'au Fa innallaha qad kataba alaikumus sa'ya Hendaklah kalian bersa'i Karena sesungguhnya Allah SWT Telah mewajibkan kepada kalian sa'i menunjukkan kepada kita bahwasanya sa'i adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Yang apabila kita tinggalkan baik laki-laki maupun wanita, maka haji kita tidak sah. Kemudian yang keempat adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju arafah Haji itu adalah arafah Maksudnya adalah orang yang tidak melakukan wukuf di arafah Maka dia tidak dianggap melakukan haji Ini adalah empat perkara Yang termasuk rukun-rukun haji Alhamdulillah jumlahnya sedikit Niat Tawaf ifadah Kemudian sa'i haji Kemudian yang terakhir adalah Wukuf di Arafah ini hendaknya kita perhatikan Kita berikan perhatian yang lebih Karena empat perkara ini adalah termasuk rukun-rukun haji Yang tidak ada gantinya Sekali lagi meskipun kita membayar Seribu ekor unta Ini tidak bisa mengganti salah satu dari Rukun-rukun haji ini Apabila kita sudah melakukan Atau menyempurnakan rukun-rukun haji ini Maka kita menginjak pada amalan-amalan yang kedua golongan yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban haji yaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah hukumnya wajib apabila ditinggalkan sengaja atau tidak maka dia berkewajiban untuk membayar dam yang pertama adalah ihram dari miqat Ihram dari miqat Yaitu niat Melakukan ihram Dari miqat Dan miqat ini adalah tempat-tempat Yang digunakan untuk memulai Ihram kita Memulai niat kita Dan miqat Ini tersebar Di sekitar kota Mekah Dan jumlahnya ada lima yang pertama adalah Bi'ar Ali Atau Dhul Khulaifah Yang ada di kota Madinah ini Yang jaraknya 450 km dari kota Mekah Dan ini adalah miqat yang paling jauh Orang yang melakukan ihram Atau melakukan umroh maupun haji Dari kota Madinah Baik itu penduduk Madinah maupun selain penduduk Madinah maka tidak boleh melewati biar ali ini yaitu Dhul Khalifah kecuali dalam keadaan sudah niat. Karena ini adalah termasuk kewajiban haji. Tidak boleh dia melewati Dhul Khalifah ini apabila dia datang dari kota Madinah kecuali dalam keadaan sudah niat. Kalau misalnya dia melewati Dhul Khulaifah ini dalam keadaan tidak niat entah itu karena ketiduran atau karena lupa kemudian setelah 5 kilo atau 10 kilo yang penting setelah Dhul Khulaifah ini baru setelah itu dia niat maka di sini dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji dia niat dan dia melakukan rukun akan tapi karena dia melakukan niat ini setelah miqat setelah tempat yang sudah ditentukan berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji yaitu niat dari miqat kewajibannya apa membayar dam yang sifatnya tadi kita sebutkan oleh karena itu bagi yang lupa tidak niat sebelum miqat maka jangan tergesa-gesa dia niat Para ulama mengatakan Hendaklah dia pergi kembali ke Mikot Dan jangan niat terlebih dahulu Sampai datang kembali ke Mikot Baru setelah itu dia Mikot Atau dia niat di sana Kembali ke Mikot Kemudian niat Baru setelah itu melanjutkan perjalanannya Tapi kalau dia malas untuk ke Mikot Dan dia langsung niat di tempatnya setelah lewat dari miqat berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji tersebut. Miqat yang kedua adalah datu Irq yang posisinya di sebelah timur laut dari kota Mekah. Kurang lebih jaraknya 90 km. Ini adalah Mikot bagi orang-orang yang datang dari Irak dan juga sekitarnya. Maka mikat mereka apabila melewati tempat tersebut adalah Datu Irak. Kemudian yang ketiga adalah Kornul Manazil yang berada di sebelah timur kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 75 km. Ini adalah mikat bagi orang-orang yang datang dari Najd seperti dari Riyadh dari Qasim dan juga daerah-daerah yang searah dengan mereka. Kemudian yang keempat adalah Yalamlam. Ini di sebelah selatan kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 95 km. Jaraknya kurang lebih 95 km. Ini adalah miqat bagi orang-orang Yaman dan juga orang-orang selain mereka yang melewati yalam ya- yalam lam tersebut. Seperti orang yang datang dari Indonesia, dari Malaysia, apabila mereka akan menunaikan ibadah haji langsung atau umroh langsung dari negara tersebut menuju ke Mekah dan tidak ke Madinah terlebih dahulu, maka mikat mereka adalah lam karena pesawat sebelum turun ke Jeddah Itu melewati mikot tersebut Sehingga dia diharuskan Untuk melakukan niat Sebelum sampai ke Yalamlam tersebut Dan biasanya oleh petugas dari pesawat Ini diingatkan Beberapa kilo Sebelum sampai ke Yalamlam Ini para penumpang Yang akan melakukan umroh maupun haji Diingatkan Adapun kalau dia sudah sampai Jeddah baru melakukan niat maka berarti dia sudah melakukan niat setelah dia melewati miqat <clears throat> yaitu termasuk meninggalkan kewajiban karena kewajiban dia adalah melakukan melakukan niat sebelum dia melewati miqatnya ini apabila dia ingin langsung menuju ke kota Mekah Melakukan umrah atau melakukan ibadah haji Adapun seorang yang berziarah ke kota Madinah terlebih dahulu Maka diperbolehkan dia untuk mengakhirkan ihramnya Diperbolehkan untuk berihram dari kota Madinah Yaitu dari Dzulkhulaifah. Yang demikian karena dia tidak langsung menuju ke kota Mekah Dan para ulama Dari madhab yang empat Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Jeddah Ini termasuk miqat Karena mereka semua tahu Masalah miqat ini Sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW yaitu lima tempat Yang sudah kita sebutkan Keempat tempat tersebut Kemudian yang kelima Adalah Al-Juhfah Yang berada di barat laut Dari kota Mekah Yang jaraknya kurang lebih 180 km Ini adalah mikat Bagi penduduk Syam Yang dari, datang dari Libanon Dari Palestina, Dari Suria, Dari Ordun maka mikot mereka adalah Al-Juhfahi Ini adalah yang pertama Di antara kewajiban-kewajiban haji Yaitu Niat dari mikot Kemudian yang kedua Di antara kewajiban-kewajiban haji adalah Halak atau taksir Yaitu mencukur habis rambut kita Menggundul Atau memendekkan rambut kita maka ini termasuk kewajiban-kewajiban haji Mencukur habis Atau memendekkan rambut Kemudian yang ketiga Adalah wukuf Di Arafah Sampai terbenam matahari Wukuf di Arafah Sampai terbenam matahari Orang yang melakukan wukuf di Arafah kemudian meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban haji yaitu wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari rukun dia lakukan karena dia sudah melakukan wukuf di Arafah tetapi dia meninggalkan kewajiban yaitu untuk tetap wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari oleh karena itu Hendaknya hal ini diperhatikan Wukuf di Arafah Sampai tenggelam matahari adalah termasuk Kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji Kemudian yang keempat Adalah bermalam di Musdalifah Ini juga termasuk Kewajiban-kewajiban haji Barang siapa yang sampai Di Musdalifah Sebelum Tengah malam maka dia tidak namakan bermalam sampai dia tinggal di sana sampai pertengahan malam. Barang siapa yang sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam dinamakan bermalam di Muzdalifah ketika dia tinggal di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Setelah pertengahan malam baru boleh dia meninggalkan Muzdalifah karena dia sudah melakukan mabit bermalam di Muzdalifah. Adapun orang yang datang ke Musdalifah setelah pertengahan malam maka dia dinamakan bermalam apabila sudah tinggal di Musdalifah meskipun hanya sesaat. Meskipun hanya sesaat apabila dia melewati Musdalifah setelah pertengahan malam maka sudah dinamakan bermalam di Musdalifah. Kemudian yang kelima di antara kewajiban-kewajiban haji adalah melimpar jumrah. Tanggal 10 kita melimpar jumrah akobah. Kemudian pada tanggal 11 12 kita melimpar tiga jumrah, yaitu jumrah yang sugra, yang kecil, yang wusta dan juga yang kubra. Ini dilakukan tanggal 11 dan juga 12 bagi orang yang mau nafar awal dan bagi yang ingin nafar sani Maka dia diharuskan untuk melempar jumrah ini Pada tanggal 13 Dan waktu untuk melempar jumrah Pada tanggal 11 12 dan 13 Dimulai setelah tergelincirnya matahari Yaitu setelah datang waktu sholat duhur Dahulu Rasulullah SAW Dan juga para sahabat para khulafa Rasidin setelah beliau Abu Bakar Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Thalib dan para imam semuanya Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad mereka berpendapat bahwasanya waktu untuk melempar jumrah adalah setelah tergelincirnya matahari yaitu setelah datangnya waktu sholat duhur dan waktunya panjang yaitu sejak sholat duhur hari itu sampai terbitnya fajar yaitu datangnya sholat subuh pada hari berikutnya terbitnya fajar pada hari berikutnya jadi waktunya cukup panjang dan Alhamdulillah di zaman kita sekarang ini beberapa tahun tempat untuk melempar jumroh ini sudah demikian mudahnya ada lima tingkat dan sangat mudah bagi jamaah haji untuk melempar jumrah dan pengalaman kita selama bertahun-tahun di sini semenjak dibuat lima tingkat tersebut itu setiap waktu alhamdulillah tempat untuk melempar jumrah itu dalam keadaan sepi artinya kita nggak usah takut dan khawatir akan terjadi seperti apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu banyak kecelakaan dan musibah di sana. Alhamdulillah pengalaman kita sampai dalam waktu yang kita anggap di situ penuh dengan orang, ternyata masih kita dapatkan dan dengan mudah kita bisa melaksanakan lempar jumrah tersebut. Jadi kita melempar jumrah tersebut dilakukan setelah setelah tergelincir matahari yaitu waktu duhur dan diakhiri dengan sholat subuh pada hari berikutnya. Kemudian yang selanjutnya Yang keenam adalah bermalam di Mina Bermalam di Mina Malam tanggal 11 Malam tanggal 12 Bagi orang yang nafar awal Ini hukumnya adalah termasuk kewajiban Dan yang dinamakan dengan bermalam di Mina Adalah apabila kita bermalam di sana Lebih dari separuh malam kalau kita bermalam di Mina Lebih dari separuh malam Maka kita sudah dinamakan bermalam di Mina Dari mana kita tahu separuh malam Kita lihat waktu maghrib Kapan waktunya Dan kapan waktu sholat subuh Setelah itu kita bagi dua Waktu maghrib dengan waktu sholat subuh Berapa jam Misalnya 10 jam Kemudian kita bagi dua berarti 5 jam 5 jam Kalau kita berada di Mina malam tersebut Lebih dari 5 jam 5 jam 1 menit 5 jam 5 menit 5 setengah jam atau 6 jam Berarti kita sudah dinamakan bermalam di Mina Sudah dinamakan bermalam di Mina Baik pada malam yang pertama Atau awal malam Maupun di akhir malam Maka kita sudah dinamakan bermalam di Mina yang penting lebih dari separuh malam Kemudian yang selanjutnya Adalah tawaf wada Tawaf yang dilakukan di akhir Sebelum kita meninggalkan kota Mekah Karena Rasulullah SAW bersabda Atau seorang sahabat berkata Umiran nas Ayyakuna akhiru ahdihim bil bait Illa annahu khufifa anil haid manusia diperintah untuk menjadikan amalan yang terakhir yang mereka lakukan sebelum mereka meninggalkan Mekah adalah tawaf di rumah Allah Swt. Tapi hal ini diringankan bagi orang-orang yang haid. Artinya seorang wanita yang haid mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada. Apabila sudah waktunya dia meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke negaranya sedangkan seorang wanita dalam keadaan haid maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan tawaf wada tersebut. Jadi tawaf wada ini hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan maka kita telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan tawaf wada dilakukan di akhir beberapa saat menjelang kita meninggalkan kota Mekah. Sebagian ulama ada yang mengatakan sekedar kita meninggalkan kota Mekah meskipun kita tidak pulang ke negaranya maka dia diharuskan untuk tawaf wada. Nah ini perlu saya ingatkan karena sering terjadi seseorang setelah menunaikan ibadah haji kemudian dia ingin berjalan-jalan ke Jeddah sendiri atau bersama rombongan dengan maksud untuk belanja atau ingin melihat-lihat maka sebagian ulama mengatakan karena saat itu dia meninggalkan kota Mekah meskipun tidak pulang ke negaranya hanya sekedar dia meninggalkan kota Mekah maka dia diwajibkan untuk melakukan tawaf wada dan ini adalah pendapat sebagian ulama nah lebih hati-hatinya apabila nanti demikian Artinya setelah kita menunaikan ibadah haji Kemudian ada program dari rombongan atau kloter Ingin meninggalkan kota Mekah Ke Jeddah untuk jalan-jalan Maka hati-hatinya kita melakukan Tawaf wada ini Supaya kita tidak ragu-ragu Dan terlepas dari khilaf para ulama Itu adalah tujuh perkara Yang termasuk kewajiban-kewajiban haji kalau kita sudah melakukan rukun Melakukan kewajiban Alhamdulillah berarti kita sudah melakukan Perkara-perkara yang wajib Tinggal setelah itu kita melakukan Amalan-amalan yang selanjutnya Yang dinamakan dengan Mustahabbat Yaitu perkara-perkara yang dianjurkan Ketika melakukan ibadah haji ini Dan ini banyak Di antaranya adalah sebelum ihram Kita mandi Dan membersihkan apa yang memang dibersihkan seperti misalnya memendekkan kumis e, mencabut rambut ketiak membersihkan rambut kemaluan kemudian mandi dan bertatayub memakai sabun memakai sampo kemudian setelah itu kita bertalbiyah kemudian ketika tawaf ketika tawaf umroh bagi yang tamatok atau kudum maka dia membuka bahu kanannya kemudian berlari-lari kecil tiga kali atau pada tiga putaran yang pertama kemudian berdoa dan berzikir ketika tawaf melakukan sholat dua rakaat setelah tawaf mencium hajar aswat atau memberikan isyarat setiap putaran Kemudian berdoa di atas sofa dan juga marwah Berzikir dan berdoa Perjalanan antara sofa ke marwah Marwah ke sofa Maka ini adalah semua termasuk Perkara-perkara yang disunahkan Kalau kita lakukan Kita mendapatkan pahala Dan kalau tidak kita lakukan Maka kita tidak mendapatkan dosa Termasuk diantaranya Adalah bermabit Atau bermalam Di Mina pada malam tanggal 9 Yang dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah Tanggal 9 besok misalnya itu adalah wukuf di Arafah Maka pada malam tanggal 9 Kita disunahkan, dianjurkan untuk bermalam di Mina Dan ini hukumnya adalah dianjurkan Sunnah Ini adalah beberapa perkara Yang disunahkan ketika melakukan haji Kemudian yang terakhir adalah tentang mahdzuratul ihram yaitu perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang ketika kita ihram. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan silahkan ditulis dengan kertas dan yang bagi belum memiliki kertas silahkan mengambil ke depan. Perkara-perkara yang dilarang ketika ihram ini jumlahnya ada sembilan Perkara-perkara yang dilarang ketika ihram Jumlahnya ada sembilan Yang pertama Adalah mengambil rambut Dari badan kita Dari bagian mana saja Rambut yang ada di kepala Di dada Ataupun di tempat yang lain Maka ini tidak diperbolehkan Untuk diambil Kemudian yang kedua Dilarang untuk memotong kuku Dilarang untuk memotong kuku Baik laki-laki maupun wanita Dan ini dengan ijma' para ulama Seorang yang melakukan ihram Dilarang memotong kuku Kemudian yang ketiga Dilarang untuk memakai minyak wangi Dilarang untuk memakai minyak wangi Kalau kita sudah niat maka tidak boleh kita memakai minyak wangi. Kemudian yang keempat, dilarang bagi laki-laki untuk menutup kepala dan juga wajahnya dengan topi, dengan kopiah, dengan sorban. Dilarang memakai atau dilarang menutup kepala dan juga wajahnya. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan membentuk anggota badan seperti kaos kaki yang membentuk kaki kita kaos tangan yang membentuk jari-jari kita kaos baik kaos luar maupun kaos dalam baju luar maupun baju dalam jubah maka pakaian-pakaian tersebut tidak boleh dipakai bagi laki-laki yang sedang ihram. Adapun wanita maka dia memakai pakaian biasa. Tidak ada di sana pakaian khusus bagi seorang wanita yang sedang ihram. Kecuali seorang wanita yang ihram tidak boleh memakai dua perkara yaitu memakai cadar yang dinamakan dengan niqab atau burqa dan juga dilarang untuk memakai kaos tangan. Rasulullah SAW bersabda, "La tantakibul mar'atu wala talbasu wala talbasu al-kufazain." Tidak boleh seorang wanita yang muhrim memakai niqab yaitu memakai cadar yang membentuk wajahnya dan juga tidak boleh memakai dua kaos tangan menunjukkan bahwasanya pakaian seorang wanita ketika ihram sama dengan pakaian dia di luar ihram kecuali dua perkara ini. Lima perkara ini yaitu memotong rambut atau mengambil rambut kemudian memotong kuku memakai minyak wangi menutup kepala atau wajah dan juga memakai pakaian yang membentuk badan apabila kita lakukan dengan sengaja dan sadar dan kita tahu hukumnya maka kita diharuskan membayar fidyah apa fidyahnya apa tebusannya salah satu dari tiga perkara yang pertama menyembelih kambing di Mekah dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana dan tidak boleh kita mengambil sedikit pun dari kambing tersebut atau daging kambing tersebut. Atau yang kedua, boleh kita melakukan fidyah dengan berpuasa tiga hari di sini ataupun di mana saja. Atau yang ketiga, boleh kita membayar atau memberi makan enam orang miskin memberi makan enam orang miskin yang ada di Mekah satu orang miskin kurang lebih satu setengah kilo beras jadi kalau enam orang berarti sembilan kilo beras ini adalah fidyah tebusan apabila seseorang melanggar salah satu dari lima perkara ini yaitu mengambil rambut memotong kuku memakai minyak wangi kemudian memakai atau menutupi wajah dan juga kepala dan juga memakai pakaian yang membentuk badan. Tapi kalau dilakukan tanpa sengaja padahal sudah tahu atau dia tidak tahu tentang hukumnya, maka dia tidak terkena tebusan apa-apa. Ya tidak berkewajiban untuk membayar tebusan. Kemudian larangan yang selanjutnya adalah dilarang untuk membunuh hewan buruan dan yang dimaksud adalah hewan buruan darat. Kemudian selanjutnya dilarang untuk melakukan akad nikah atau menikahkan atau bahkan meminang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang dilarang selanjutnya adalah bercumbu. Kemudian yang terakhir dilarang untuk mendatangi istrinya. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan manasik haji bagian yang pertama ini dan insyaallah eh, esok hari akan kita lanjutkan dengan tata cara melakukan haji tamattu yang merupakan salah satu haji yang banyak dilakukan oleh jamaah kita. Jenis cadar apa yang boleh dipakai oleh seorang wanita pada saat tawaf? Seorang wanita tidak boleh memakai cadar ketika dia dalam keadaan ihram. Namun apabila dia melewati e, laki-laki e, asing maka hendaknya dia menutupi wajahnya dengan menjulurkan kain dari atas. Jadi menjulurkan kain dari atas sebagaimana diceritakan oleh sebagian sahabat dari kalangan wanita, kalangan wanita yang mereka dahulu membuka cadarnya ketika melakukan ihram dan apabila melewati laki-laki yang asing mereka menjelurkan kain dari atas untuk menutupi wajahnya. Dan dia dilarang untuk memakai cadar tersebut ketika sudah niat ihram. Ya, ketika sudah ihram, maka berarti mulai ada larangan untuk memakai cadar tersebut. Waktu yang dibolehkan melontar jumrah akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jumrah akobah bisa dimulai sebelum terbitnya matahari atau setelahnya. Dan bagi orang yang datang ke Mina sebelum terbit fajar, maka juga diperbolehkan dia langsung untuk melempar jumrah akobah. Pada tanggal 10 ada jumrah akobah, abdulnya dilakukan kapan? Sama pertanyaannya. perempuan yang keadaan haid tidak melaksanakan tawaf wada, apakah wajib membayar atau tidak? Tidak. Jadi tawaf wada ini wajib dilakukan kecuali bagi wanita yang haid atau wanita yang nifas. Adapun selain wanita yang haid atau nifas, maka diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Bagaimana bagi jamaah yang mengambil mikot di bandara Untuk gelombang 2 Hukumnya sah atau tidak Karena sulit mikot di atas pesawat Dengan kecepatan tinggi Kalau yang dimaksud Dia ingin melakukan umrah atau haji Langsung ke Mekah Maka dia diharuskan untuk berihram dari mikotnya Harus berihram sebelum sampai ke mikot Tadi sudah kita sebutkan apabila kita datang dari negara kita atau tetangga maka mikot kita adalah yalamlam harus niat sebelum kita sampai yalamlam dan kalau kita niat atau kita sudah sampai ke Jeddah maka nasihat kita kita kembali ke yalamlam dan berniat di sana kalau kita kembali ke yalamlam dan berniat di sana maka kita tidak terkena dam tapi kalau kita langsung niat dari bandara yang ada di Jeddah maka kita terkena kewajiban dam ini. Kita menyembelih kambing disembelih di kota Mekah di tanah haram dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di sana. Gelombang. Ya, yang ke Madinah dulu boleh dia mau mau mau ber apa berniat di Jalamlam atau di Jeddah atau di Madinah. Tapi kalau dia niat dari sana tentunya berat Karena selama dia tinggal di kota Madinah Dia dalam keadaan harus Dalam keadaan ihram Sudah berlaku baginya larangan Jadi boleh dia mengakhirkan ihram tersebut Sampai dia Nanti datang ke Madinah Dari kota Madinah baru melakukan ihram Kalau pakai ihram dari Madinah Untuk menuju Bir Ali Pada saat memakai ihram Memakai sabun memakai sabuk mungkin ya. Memakai sabuk ini nggak masalah. Ya ikat pinggang, sabuk, kacamata, masker, jam tangan, ini tidak termasuk perkara yang dilarang. Apa hukumnya wanita haid pada saat hari-hari haji Yaitu tanggal 8 sampai dengan 12 Dhul apakah bisa melaksanakan rukun dan kewajiban haji Dia melakukan semuanya yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain kecuali tawaf saja. Silahkan dia wukuf bermalam di Musdalifah, melempar jumrah kecuali tawaf saja maka tidak boleh dilakukan yaitu tawaf ifadah kecuali sampai dia dalam keadaan suci. Salat jenazah hanya mengangkat tangan satu kali, ada yang empat kali, mohon penjelasan. Yang sunnah adalah mengangkat tangan empat kali. Jadi yang termasuk rukun adalah takbirnya. Mengucapkan takbir, takbir empat kali ketika sholat jenazah adalah termasuk rukun. Adapun mengangkat tangan maka ini hukumnya sunnah. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kita boleh tidak mengangkat tangan dan boleh kita mengangkat tangan. Tapi sunnahnya yang dianjurkan adalah mengangkat tangan melintasi orang yang sedang sholat bagaimana? Tidak boleh Kita melewati orang yang sedang sholat Yaitu melewati di depannya Ini termasuk perkara yang dilarang Dan Rasulullah SAW mengatakan Seandainya orang yang melewati di, di depan orang yang sholat Mengetahui dosanya ini saya dia berdiri selama 40 Itu lebih dia disenangi Lebih disenangi daripada dia melewati Orang yang sedang sholat tanggal 8 Dzulhijjah ke Mina bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah dianjurkan. Bilakah masa afdol untuk sembelih dam haji tamattu? Dam untuk haji tamattu ini tidak boleh disembelih sebelum tanggal 10. Jadi hanya boleh disembelih setelah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan hari yang terakhir adalah tanggal 13. Adapun sebelum tanggal 10 maka menurut jumhur ulama mayoritas ulama ini tidak diperbolehkan. Jadi waktu untuk menyembelih dam tamattu adalah tanggal 10. Bolehkah disembelih selepas hari tasyrik? Tidak boleh. Jadi waktu terakhir adalah tanggal 13 sebelum waktu maghrib. Melempar tanggal 11 dan 12 apakah masih berpakaian ihram atau pakaian biasa? Kalau kita sudah tahalul awal Maka kita sudah melepas Boleh melepas pakaian ihram kita Tanggal 10 Itu ada tiga amalan Yang kalau kita kerjakan dua Berarti kita sudah tahalul awal Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan Besok hari insya Allah Dan itu yang akan yang, yang bisa kita sampaikan Karena waktu sudah habis Semoga yang kita sampaikan sekarang ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh